nikmat iman, nikmat Islam satu nikmat yang paling besar dan nikmat kehidupan sehingga kita bisa beramal saleh sehingga kita bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin kita senantiasa diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Artinya umur kita yang kita lalui, hari-hari yang kita lalui harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menjauhkan diri kita dari kedurhakaan. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ini seluruhnya harus kembali kepadanya kalau ingin hidup berbahagia. Seluruh alam bersujud kepada Allah. Kalau seandainya manusia tidak bersujud kepada Allah, tidak mentaati perintahnya, maka bertentangan dan melawan arus artinya akan celaka. pada sebab itu, karena manusia di dalam dirinya ada setan, dalam dirinya ada nafsu, sehingga terjadi berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, maka diutusnya para nabi. Para nabi diutus ke muka bumi ini untuk mengembalikan umat manusia yang sesat agar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga berjalan simetris dengan seluruh alam. Kalau gunung, langit, bumi, bulan, bintang dan seterusnya semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka manusia diharapkan seluruhnya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya dan para rasul diutus untuk mengembalikan umat manusia. Oleh sebab itu ketika lahirnya seorang pembawa petunjuk, alam akan menyambut bahagia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana saat dilahirkannya beliau di tanah Arab di kota Mekah hampir-hampir dunia dalam keadaan gelap dalam artian bahwa ruhut tauhid Ajaran-ajaran tauhid hampir-hampir sudah tenggelam di dunia ini. Sehingga dikatakan pada saat itu kalau kita melihat buku-buku seperti karangan An-Nadawi, Mada Khusrul Alam bin Hitatul Muslimin, menyatakan ketika Rasulullah lahir, lebih dari satu juta sesembahan batu yang ada di India. Kondisi orang-orang barat sangat gelap mereka mundur. Orang-orang Arab sangat luar biasa kacau balonya. Sehingga ketika Rasulullah SAW dilahirkan, alam semuanya menyambut. Dalam riwayat Muhairatu Sawah yang ada di Iran, di Persia saat itu. Telaga sawah, yaitu suatu telaga yang tidak pernah kering selamanya dalam sejarah, di mana di telaga itu orang-orang Iran, orang-orang Persia yang menganggap rajanya sebagai Tuhan, yang menganggap kisronya sebagai Tuhan, kemudian mereka kalau berbuat dosa menenggelamkan dirinya mandi di situ dianggap setelah mandi di buah air sawah dia merasa sudah hilang dosanya saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba kering kerontang untuk menunjukkan irhas daripada Rasulullah SAW. Bahkan sehingga sana Kisro yang ada di Persia, di mana Kisro mengaku dirinya sebagai Tuhan, saat kelahiran Rasulullah pecah, yang tidak pernah pecah. Allah menyambut, dunia menyambut kelahiran Rasulullah SAW, seorang pemimpin yang masa dalam artian bahwa tidak ada pemimpin di dunia ini yang lebih besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu kesaksian itu adalah dari orang-orang yang bukan Islam. Kalau orang Islam wajar kalau membanggakan nabinya. Kalau orang-orang Islam wajar kalau mengatakan bahwa Rasulullah sebagai pemimpin besar. Tetapi kalau orang Barat, orang yang tidak Islam, dia menulis 100 tokoh. Michael Hart itu menulis 100 tokoh. Siapa yang paling hebat di antara 100 tokoh di dunia? Secara ikhlas mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad adalah orang yang terbesar, yang paling berpengaruh di dunia ini. Itu dari orang lain. Bagaimana tidak? Dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa dengan hatinya yang lembut, Hatinya penuh kasih sayang, tidak pernah berbuat kasar, sangat adil dalam perlakuan-perlakuan terhadap umatnya. Bahkan pemikirannya tercurahkan kepada bagaimana umatnya menjadi umat-umat bahagia. Menjelang detik-detik matinya pun yang diingatnya adalah umatnya. Bukan keluarganya tapi umatnya, umatnya, umatnya, umatnya. Bagaimana umatku kelak? karena melihat bahwa umatnya kelak di akhir zaman banyak yang melanggar aturan agama. Di akhir zaman banyak yang mudah disuap. Di akhir zaman kelak umatnya itu banyak yang melanggar aturan atau Allah Swt. Sehingga taala. Sehingga umati umati yang diingat adalah umatnya. Fahuwa rahmatun min Allahi min lahum. Walau kunta fadzan ghalidha qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawurhum fil amr. فَإِذَا idza azamta fatawakkal 'ala Allah. اللَّهَ yuhibbul الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah menyatakan bagaimana kelembutan Rasulullah SAW, bagaimana perilaku seorang pemimpin terhadap umatnya. Kata Allah dalam firman-Nya, "Fabima rahmatun minallahi lintalahum." Karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu Muhammad bersikap lemah lembut. Kelembutan adalah ciri seorang pemimpin besar. Tidak pernah ada rasa dendam kepada orang yang mengkritiknya. Tidak pernah ada rasa memusuhi kepada bawahannya, kepada rakyatnya. Tidak pernah. Bahkan ketika Rasulullah SAW oleh Sawad dalam suatu saat Rasulullah memimpin baris berbaris. Tetapi ada seorang namanya Sawab Al-Ghanawi. Ketika baris berbaris itu nggak rata. Maka oleh Rasulullah SAW dipukul pelan-pelan perutnya karena terlalu menonjol ke depan. Tidak rata dengan yang lainnya. Salam mengatakan, Ya Rasulullah, apakah anda diutus untuk memukul? Langsung saja Rasulullah SAW dibuka perutnya. Silakan pukul kembali wahai sawat. Setelah dibuka perutnya karena pertama nggak dibuka Kata sawat enak saja. Saya dipukul tidak pakai baju. Oleh sebab itu, kalau saya ingin balas mukul, harus dibuka baju tuan. Dibuka bajunya bukannya dipukul. Kemudian dia memeluk Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ingin bahwa kulit saya bertemu dengan kulit engkau supaya karena aku cinta kepada engkau sehingga aku bisa masuk surga bersama engkau. Artinya ketika membuka dan siap untuk dibalas, itu adalah seorang yang luar biasa. Pemimpin yang sangat demokratis. Salah mengaku salah. Masya Allah muslimin azumutalakmin rahmatullah. Allah rahmatullah lahum. Kemudian diteruskan oleh Allah. Walau kunta fadzan ghalidha qalbi seandainya kamu Muhammad berlaku kasar, keras hati, lan faddu min haulik. Niscaya manusia akan lari. Akan lari dari kamu. Sehingga Rasulullah lembut. Sehingga ajaran-ajarannya pun sangat lembut. Islam itu diturunkan untuk rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam Bukan rahmatan lil muslimin saja, rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Oleh sebab itu, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajak kalau ada orang-orang yang non Muslim diajak untuk masuk Islam? Karena kasih sayang, kasihan. Kalau mereka tidak masuk Islam, kasihan mereka kalau tidak masuk surga kelak. Maka diajaknya, Kaisar Romawi diajaknya, Raja Ghosasina diajaknya, Heraklius diajaknya, semuanya Kisra diajaknya. Tetapi kemudian umatnya yang di Indonesia saja yang mayoritas kadang-kadang perilakunya seperti minoritas. Tidak berani mengajak, Kasihan. Jangan sampai umat Islam itu monopoli surga. Kasihan mereka. Artinya mereka supaya mereka bisa masuk ke dalam sorga Maka ajarkan, tanamkan keislaman. Beritahu bahwa di sana ada keindahan Islam. Indah seandainya kita menjadi seorang muslim yang baik. Indah kalau kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Tapi kadang-kadang umat Islam perilakunya seperti minoritas. Tidak pernah mengajar. Justru mereka yang sangat rajin untuk membagi-bagikan buku, untuk mengajar membagi ilmu itu dan seterusnya. Umat Islamnya berpangku tangan. Tetapi kalau sudah di sana ada pemurtadan, di sana ada pemurtadan, baru ribut. Itu perilaku minoritas. Protektif, defensif, baru nanti kalau sudah ada apa-apa reaktif. Seharusnya kita kita punya saudara yang beragama lain, diberi buku ini buku pemimpin oh kalau sudah baca kemudian nggak mau itu bukan urusan kita kita cuma memberitahu jangan sampai informasi yang datang kepada mereka itu adalah informasi dari luar yang menggambarkan Islam itu sebagai teroris Islam itu sebagai satu kekejaman Islam itu sesuatu yang menunjukkan kebodohan ketidakbersihan dan seterusnya betapa banyak orang setelah diberitahu kemudian mereka mau untuk mempelajari dan akhirnya dia masuk di dalamnya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat lembut. Walaupun tafadhum ghalibal qalbi lan min halik. Kalau kamu bersifat kasar, hatinya kaku, keras, orang akan lari. Dan ini yang digambarkan oleh orang-orang lain bahwa Islam itu kasar, keras, jahat, teroris dan seterusnya. Maka sengaja kalau ada perilaku teroris nggak pernah diselesaikan supaya mulut beritanya tidak pernah terhenti. Maka beritahukan dan kita tampilkan Islam yang indah, Islam yang tidak pernah ribut, Islam yang tidak pernah bercerai-berai, Islam yang indah, lembut, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul yang seorang rasul ini rasul yang ingin senantiasa umatnya itu betul-betul mendapatkan keuntungan, umatnya mendapatkan kebahagiaan, umatnya bersatu, umatnya bahagia dunia dan akhirat. Itu yang diinginkan. Kalau tidak ada yang dicari, Seorang pemimpin yang kalau tidak ada umatnya, si A, si B, si selalu dicari. Setelah sholat menghadap kepada jamaahnya. Kemudian kalau nggak ada si Fulan, ditanya mana si Fulan, mana si Fulan. Bahkan bukan sekedar jamaahnya. Orang yang di luar agamanya pun. Ketika ada orang-orang Yahudi yang senantiasa mengganggunya. Ketika nggak ada yang mengganggu. Oh gimana itu si Yahudi yang selalu mengganggu saya? Kok nggak ada? Kemudian diberitahu bahwa itu Yahudi yang selalu mengganggu itu sedang sakit. Rasulullah datang menjenguknya kelembutannya itu. Datang menjenguknya karena Yahudi itu termasuk sebenarnya adalah umatnya yang masih bumi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dijemuk kaget. Tidak pernah menyangka orang yang senantiasa dijahatinya Ternyata orang yang pertama kali menjenguknya ketika sakit, orang lainnya belum peduli dan tidak peduli. Indah sekali seorang kepemimpinan. Kalau bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang demikian, para pejabatnya demikian, perhatian kepada bawahnya, perhatian kepada tetangganya, saudaranya, indah. Dan itu adalah perilaku Rasulullah SAW yang harus kita tiru. Sebab laqad kana lakum fi rasul laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri pribadi Rasul terdapat satu uswah hasanah, keteladanan yang baik. Mengapa uswah hasanah tidak al uswah al hasanah? Pakai nakiroh kalau menurut orang ahli bahasa Arab. Karena keteladanannya dalam segala bidang. Dalam kepemimpinannya adalah teladan. Di dalam kependidikannya adalah teladan. Dalam kehidupan sosialnya adalah teladan. Di dalam kehidupan keluarganya adalah teladan. Sebagai seorang pemimpin dia adalah sangat teladan. Masya muslimin wa Jadi Rasulullah saw Alaihi Wasallam ketika datang ke orang-orang Arab yang dalam keadaan gelap gulita, beliau langsung menjadi unsur perubah. Merubah bangsa Arab yang tidak terkenal menjadi bangsa-bangsa yang sangat terkenal. Sehingga dalam hanya beberapa puluh tahun, orang-orang Arab berdakwah sampai ke Cina, berdakwah sampai Pakistan, sampai India, berdakwah sampai ke Andalusia, ke Spanyol, ke Gibraltar. Yang tadinya mereka itu adalah orang-orang yang hanya berkutat, di kampung halamannya kecuali dagang liila fi Quraisy yang pergi ke Sam, pergi ke Yaman untuk berdagang. Tetapi setelah mereka dipimpin oleh Rasulullah menjadi orang yang sangat hebat. Terjadi perubahan karena beliau sebagai figur yang diteladani. Dan bagaimana Rasulullah ketika menjadi pemimpin, masya Allah, luar biasa, hidupnya sederhana. Kalau masalah kebahagiaan biarkan umatnya dulu suruh bahagia. Kalau masalah kesenangan, biarkan umatnya dulu kesenangan. Senang terlebih dahulu. Tetapi kalau masalah-masalah yang kesengsaraan, maka Rasul yang pertama kali harus sengsara. Ketika pada masa Amul Majahah masa paceklik, karena diblokade oleh kelompok Quraisy, Rasulullah SAW dan sahabatnya tidak dapat makan, sampai memakan daun-daunan diriwayatkan sampai apa yang dikeluarkan oleh sahabat itu persis daun isinya. Sangat luar biasa. Maka ada sahabat yang ingin tahu kalau Rasulullah itu bagaimana. Karena sahabat-sahabat sudah mulai mengganjal perutnya dengan satu batu. Maka mereka ingin tahu. Maka Rasulullah membuka ternyata bukan satu batu, dua batu untuk mengganjal perutnya supaya agak terasa kenyang. Itu seorang pemimpin maka kesederhanaan, kebijaksanaan, keadilan itu adalah ciri dari Rasulullah SAW. Kelemah lembutan dalam menangani berbagai hal. Penuh dengan ampunan, penuh dengan maaf. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Bismillah. Ketika Allah memuji beliau. Wa inna kala ala hulukin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas semua akhlak mulia. Jadi kalau ada akhlak mulia, semua akhlak mulia itu berada di bawah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna berada di atas semua akhlak yang mulia. Keteladanan. Kalau Nabi Yusuf sabar di penjara, maka kesabaran Rasulullah SAW lebih daripada kesabaran Nabi Yusuf. Kalau Nabi Musa kemudian dijahati oleh Fir'aun, ketabahannya sangat luar biasa namun ketabahan Rasulullah SAW di atas ketabahan Nabi Musa alaihissalam. Itu yang terjadi. Maka pantas kalau kemudian Michael Hart menyebutnya sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia dalam hanya beberapa tahun kemudian bisa merubah bangsa bahkan pengaruhnya sampai sekarang sangat luar biasa tidak ada di dunia ini sebenarnya yang tidak terpengaruh dengan Islam kedisiplinan yang ditanamkan Islam. Kebersihan asalnya yang ditanamkan oleh Islam walaupun sebagian orang umat Islam melupakannya. Asalnya adalah dari ajaran Islam. Barat tidak pernah akan maju kalau tidak pernah disinari oleh Islam. Islam pernah di Barat cukup lama dan betapa banyak ilmu-ilmu keislaman yang kemudian diterapkan oleh mereka dan kadang-kadang orang Islamnya sendiri melupakannya.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 Kita juga berdoa agar semua dosa kita, dosa kedua orang tua kita, semua dosa umat Islam seluruh dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkatkan berbagai macam musibah-musibah dan problematikanya. Kita berdoa agar ukhuwah Islamiyah, umat Islam dan problematika bangsa ini juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.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 وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أجل وأكبر وأقم الصلاة